isnad yang paling sohih. Patut diperhatikan istilah asohul asanid, isnad tersohih bukan berarti menghukumi atau memfonis suatu isnad tertentu sebagai isnad yang paling sohih secara mutlak. Tetapi dihukumi seperti itu berdasarkan penisbatannya kepada seorang sahabat, negeri atau tema tertentu. Sehingga muncullah ungkapan sebagai berikut asahul is asanid Abi Bakar. Isnad tersohi dari Abu Bakar atau asahu asanid ahlul Hijaz. Isnad tersohi dari penduduk Hijaz dan asahu asanid hadis an-nawaz an nuzul isnad hadis nuzul yang paling sahih di antara hadis nuzul lain yang memiliki isnad lebih rendah para ulama telah menyebutkan bahwa beberapa isnad paling sahih yang dinisbatkan kepada sahabat berikut beberapa di antaranya yang pertama riwayat dengan isnad paling sahih yang sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an adalah rangkaian sanad berikut. Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah. Yang kedua, riwayat dengan isnad paling sahih sampai kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma adalah rangkaian sanad berikut. Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Yang ketiga, riwayat dengan isnad paling sahih sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah rangkaian sanad berikut. Malik dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Yang keempat, riwayat dengan isnad paling sahih sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah rangkaian sanad berikut. Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Yang kelima, riwayat dengan isnad paling sahih sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah rangkaian sanad berikut. Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Utbah dari Ibnu Abbas. Yang keenam riwayat dengan isnad paling sahih sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma adalah rangkaian sanad berikut. Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Jabir. Adapun riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya Shu'aib dari kakeknya yakni kakek Shu'aib yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As maka sebagian ulama bersikap berlebihan hingga menjadikannya sebagai isnad yang paling sohi. Sebagian ulama membantahnya dan mengemukakan bahwa Syuaib tidak bertemu dengan kakeknya, sehingga isnadnya munkote. Pendapat yang tepat adalah riwayat tersebut sahih dan dapat diterima. Al-Bukhari berkata, Aku melihat Ahmad bin Hambal, Ali bin Al-Madini, Ishaq bin Rahuyah. Abu Ubaid dan seluruh sahabat kami berdalil dengan hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin yang meninggalkannya. Al-Bukhari berkata, siapakah orang-orang yang berani membantah sesudah mereka berhujah dengan riwayat tersebut? Adapun alasan yang dikemukakan sebagian ulama bahwa Shu'aib tidak bertemu dengan kakeknya adalah tertolak, karena telah dinyatakan secara sohih bahwa Shu'aib mendengar dari kakeknya Abdullah sehingga dalam isna tersebut tidak ada keterputusan sanad atau inqita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, para imam Islam dan mayoritas para ulama berdalil dengan hadis Amr bin Shu'aib jika penukilannya memang sahih sampai kepadanya.